Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang pendidikan anak dari Fikih Tarbiyatul Abna karya Syekh Mustafa Ibn Al-Adawi hafizahullahu taala. Kita masih membaca kutipan eh, perkataan Sabakar Abu Zaid rahimallahu taala di kitab beliau tentang eh, etika pemberian nama yang buku ini dikomentari oleh penulis Syaikh Mustafa Al-Adawi di halaman 48 di catatan kaki yang kelima dengan beliau katakan tanbihun catatan li Syekhil Fadil Bakar uh, Ibn Abdullah Abu Zaid uh, Syekh Bakar Abu Zaid rahimallahu taala memiliki risalatun qayyimatun buku yang sangat berharga nafiatun bermanfaat dalam masalah pemberian nama yaitu buku Tasmiyatul Maulud Adabun wa Ahkamun pemberian nama untuk anak adab dan ketentuannya maka silakan merujuk ke buku tersebut man aradal intifa'a siapa saja yang ingin mengambil manfaat dan bihamdillah di majelis ini majelis Jumat pagi telah kita baca e, buku ini Tasmiyatul Maulud Adabun wa Ahkamun siapa yang menghendaki rekamannya maka ya, ada di web Radio Muslim Kemudian uh, kita lanjutkan di halaman 53. Wafihi dan dalam pemberian nama tersebut memuaskan jiwa si anak karena dia diberi al-izzah kemuliaan dan kemuliaan. Fa innahu maka anak hunya kembali ke al-maulud Hina yashubu ketika dia telah menjadi syabab, dia telah menjadi anak muda, antakauhi, e, dalam kondisi sudah kuat, dan punya kemampuan untuk membedakan baina khamsatin wa sittatin, e, mana angka lima dan enam, wayakunu dan dia berada di usia yang suka bertanya, itulah umur tujuh tahun dari ya, umur tujuh tahun ya betul ada soal maka akan muncullah pertanyaan ini dia akan bertanya kepada bapaknya alaman samaitani ya abatah wahai ayahku ya abatah engkau nama ya aku itu ngikuti namanya siapa alaman atas Nama siapakah engkau namai aku? Nek namaku ini namanya siapa? Kenapa engkau? E, siapa orang yang e, yang memiliki nama semacam ini sebelumku? Dia akan bertanya lima da ikhtarta hadal isma. Kenapa engkau pilih nama ini? Apa makna makna ini? Maka pada saat itu seorang ayah akan merasakan dalam Eh, ghamrati surur penuh dengan kegembiraan jika ingkana ahsanal ikhtiyara jika dia telah memilih nama dengan baik namun dia berada dalam waratah posisi sulit di hadapan anaknya yang masih kecil yang belum sampai usia balik watang kasyif dan maka tersibaklah dohalatul ab kelemahan sang ayah dan lemahnya akalnya manakala namanya adalah nama yang jelek al abba min awali marahili tarbiyatihi libenihi Maka seakan-akan seorang ayah di awal fase dia mendidik dan merawat anaknya, dia berikan pada anaknya pakaian yang asing darinya. Dan dia letakkan dalam satu wadah, yaitu nama yang tidak cocok dengannya. Wahada inhirafun dan ini adalah penyimpangan dari jalan petunjuk, warasyad dan petunjuk dan benarlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun anak kecuali eh, kecuali dilahirkan dalam fitrah yaitu Islam Lalu bapak dan ibunya lah yang menjadikannya dia Yahudi dan seterusnya. Mobil jumlah ringkasnya, maka nama adalah wadah yang akan berada fi masmulihi di tengah-tengah wadah tersebut si anak. Faidastak malat ismuhu atulati masalan, maka jika telah lengkap namanya dengan tiga tobaqah nama sulasi itu artinya nama diri, nama bapak dan nama kakek. Maka ketika telah lengkap eh, nama sulasinya misalnya, maka Anda akan mendapatkan gambaran pertama tentang siapakah dia. Eh, ketika kita membaca nama ya, nama sulasi seseorang artinya namanya, kemudian nama bapaknya, nama kakeknya, kita punya akan punya gambaran dia itu berasal dari keluarga apa. Itu sangat menunjukkan latar belakang ya, keluarganya keluarganya. watasabakat ila dhihnika dan akan akan berlomba kejar mengejar dalam pikiran Anda berbagai pemaknaan untuk nama-nama ini. Litakyifi hadal insan wa taqwimihi untuk ya, mengadaptasi per, uh, eh, orang ini dan menilainya. Maka Anda akan bisa menilai seseorang dengan baik ya, manakala Anda manakala kita mengetahui nama sulasinya. Wa kanat maka jika demikianlah di antara dampak nama untuk si anak dan orang tuanya fangdur maka lihatlah min warai hadza di balik hal ini apa yang akan menimpa umat min taskifi hadil asma'i al-muharramah Ya, ketika nama-nama yang haram itu demikian demikian intensif, taktif. Demikian intens ada di satu bangsa. Satu bagian dan satu komunitas kaum muslimin. Lebih khasatin dan terutama nama-nama yang ke barat-baratan. Maka nama itu memiliki pengaruh pada satu bangsa dalam perilakunya dan akhlaknya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berintis dalam Islam, perintisan yang baik untuknya pahalanya dan pahala orang yang melakukannya. Dan nama itu yukti memberikan ru'yatan wadihatan, ini pandangan yang jelas tentang seberapa jauh pengaruh gelombang pemikiran dan akidah di satu umat dan seberapa jauh mereka itu inhisar mundur dari akhlak dan adabnya. Demikian juga eh, nama itu menunjukkan eh, seberapa besar terutama kalau untuk bangsa Arab seberapa besar berkuasanya al-ujmah ke non Arab Araban dan bagaimanakah masuknya budaya-budaya al-wafidah laha budaya-budaya asing yang datang padanya. Kemudian wamada min inqita'i hablil ittisal demikian juga menunjukkan seberapa jauh terputusnya tali penghubung dalam rangkaian nasab ingda naqfi al-yadi minasirah al-islamiyah. Ketika uh, Allah alam makna naksiyati bisa kita lewati terlebih dahulu. <clears throat> ya, ketika nama tersebut ternyata jauh dari eh, dari corak Islam yaitu nama-nama yang syar'i, nama-nama yang sesuai dan tidak melanggar aturan syariat. itu karena nama Ba'du setelahnya min ala imil ummah Maka dia adalah di antara indikator umat dan bangsa yang kalah Bi'uqdatin naqsi karena merasa rendah wal istilah alaiha dan merasa dikuasai atau kalah. Karena jiwa itu sangat suka, abadan betul-betul sangat suka mengikuti bangsa yang menjajahnya dan mengalahkannya. Sebagaimana budak mengikuti dan meladani tuannya. Maka nama itu nama kebarat-baratan itu adalah indikator kuat itu bangsa yang terjajah dan bangsa yang memiliki mental yang terjajah. Ya, ketika dia bangsa tersebut memiliki mental terjajah, maka dia sangat mengagumi nama nama-nama bangsa yang mengalahkan dan menjajahnya. Sebagaimana budak mengagumi dan meladani tuannya. Tumahwa aidan demikian juga nama menunjukkan bahasanya umat tersebut ya, malqiyun habluha ala gharibiha. Dia itu memasrahkan talinya kepada orang yang menariknya. Walaysa fiha dan tidak ada padanya tokoh-tokoh yang menghapus jazwata mata Nih potongan api yang membesar dalam dada mereka min sya'ni dzalikal hulbi al fajir berkenaan dengan ya, kekalahan yang jelek tersebut ya maka nama kata beliau menunjukkan ya, bahasanya bangsa tersebut mengikuti arus arus dari bangsa yang menjajahnya dan tidak ada tokoh-tokoh hebat yang bisa mengendalikan larutnya masyarakat dengan arus tersebut. Bangsa ini tidak punya tokoh-tokoh reformis, tokoh-tokoh yang hebat yang mengendalikan. Ini kita terjajah namun jangan sampai punya mental terjajah. Wabinaan alamat mata maka berdasarkan orang yang telah lewat, maka jadilah husnul ikhtiar pemilihan nama yang bagus untuk nama seorang anak adalah min wajibati syariah adalah diantara kewajiban syariat. Itu uraian panjang lebar ya, tentang pentingnya e, nama dalam ajaran Islam. Ya, membantah ungkapan sebagian orang yang mengatakan apalah arti sebuah nama. Ya, namun uraian panjang lebar tersebut menunjukkan ya, dalamnya dan dampaknya dan makna dari sejumlah nama. Dia adalah identitas dari ya, seseorang, dia adalah identitas keluarga, asal keluarga seseorang, bahkan dia adalah identitas umat. Kita akan bisa membaca model e, satu masyarakat dan keadaannya secara umum dengan melihat nama-nama yang intens berkembang di masyarakat tersebut. Kemudian kita berpindah pada poin atau judul selanjutnya masih berkenaan dengan nama takniatus sarir memberikan kunyah untuk anak kecil. Wala dan tidaklah mengapa Anda panggil anak kecil dengan kunyahnya. Dan engkau berikan kepadanya kunyah baik anak laki-laki ataupun perempuan. Maka Anda katakan kepadanya wahai Abu Fulan atau Anda katakan kepadanya wahai Ummu Fulan. Ini telah terdapat hadis, telah lewat satu hadis yang menunjukkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada adiknya Anas bin Malik, Wa fi ba'di riwayat di sebagian riwayat perawi mengatakan ahsibuhu aku kira adiknya Anas bin Malik tersebut masih Fatiman baru saja disapi. Baru saja disapi. Ya berarti umur dua tahunan. Nah, pada anak yang umurnya dua tahun baru saja disapi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Aba Umair, maaf fa'ala Wai Abu Umair yaitu adiknya Anas disebut dengan sebutan Abu Umair apa yang terjadi pada Nurair. Nurair adalah burung kecil yang suka menjadi mainannya. Dan ketika itu si Nurair ini mati. Sehingga adiknya Anas yang Nabi sebut dengan Abu Umair itu sedih. Maka dia tampak loyo, lemes, nggak bergairah karena mainannya mati. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyapanya dengan mengatakan, Ya Aba Umair, ma faala nughair. Wakala dan Nabi mengatakan pada anak perempuan yang dia memiliki sebutan Ummu Khalid. Dengan mengatakan setelah uh, Nabi pakaikan kepada anak perempuan kecil ini pakaian yang bagus, Ya, maka Nabi mengatakan, Hei Ummu Khalid, hada sana. Hei Ummu Khalid, ini adalah sana, sana adalah ya, bahasa Ethiopia, bahasa Habasyah. Yang artinya adalah hasanun Ya, cantik dan cakep atau cantik dalam hal ini. Artinya hada saubu hasanun baju ini atau pakaiannya adalah pakaian yang bagus. Maka anak perempuan kecil ini Nabi sebut dengan e, kunyahnya yaitu Ummu Khalid. Menunjukkan bolehnya memberikan kunyah untuk anak kecil. Meskipun dia perempuan. Dan di sini menunjukkan Nabi berdialog dengan audiens sesuai dengan bahasa yang dia paham. Mukhalid ini diajak orang tuanya hijrah ke Habasyah, maka dia kecil di sana sehingga akrab dengan bahasa orang sana, maka nah, Nabi pun ya, karena ini baru mungkin nampaknya belum lama tiba di Madinah, Nabi pun berdialog dengannya dengan menggunakan bahasa yang dia pahami. Ya, maka eh, demikian di antara contoh yang indah, keteladanan yang indah yang Nabi contohkan. Ya, maka ketika kita punya tetangga, tetangga ini berasal dari suku tertentu. Ya, misalnya ada tetangga dari ya misalnya di, dari satu suku tertentu misalnya ada tetangga yang Sunda misalnya sukunya ya, dan anaknya pun di rumahnya bija, biasa bicara dengan bahasa Sunda ya maka kita ajak obrol anaknya dengan ya, beberapa kosakata yang dia faham dengan baik ya, sehingga dialognya adalah dialog, dialog yang lancar nah maka ini satu hal yang baik mencontoh Nabi. Ngobrol dengan Ummu Khalid yang anak kecil yang bisa bahasanya adalah bahasa yang akrab di telinganya adalah bahasa Habasyah, maka Nabi pun menggunakan bahasa Habasyah. Dan uh, kunyah dalam uh, Ya, dalam bahasa Arab kalau untuk anak kecil maka ini adalah bentuk tafaul. Ya, kalau dalam bahasa Arab ini adalah bentuk tafaul, ya, harapan atau optimis agar yaitu harapan dan optimis agar anak tersebut tumbuh besar, ya, tumbuh besar sampai dewasa sampai punya anak. Ya. Maka itu makna dibalik kunyah untuk anak kecil. Ada unsur dan makna tafaul, harapan. Agar dia tumbuh besar sampai dewasa, menikah, punya anak. Sehingga anak perempuan ini jadilah dia Ummu Khalid. Artinya diharapkan dia nanti tumbuh besar, menikah, sampai punya anak. Anaknya misalnya Khalid, nah, sehingga jadilah dia Ummu Khalid. Itu makna yang lain yang ter, yang terkandung di balik kunyah untuk asarir dengan tinjauan dan sudut pandang bahasa Arab. Dan tentu ya, kunyah dalam bahasa Arab itu mengandung makna pengakuan terhadap eksistensi dan penghormatan. Ya, dan penghormatan, pemuliaan. Dan ini penghargaan dan pengakuan terhadap eksistensinya maka biasa anak kecil dalam pandangan oleh banyak orang itu keberadaannya tidak dianggap. Maka e, dibalik bolehnya atau bolehnya kunya untuk anak kecil di sini menunjukkan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kepada kita untuk mengakui eksistensi anak kecil. Jangan kemudian keberadaannya ada namun seolah-olah dianggap tidak ada. Maka tidak demikian cara mendidik yang benar. Ya, maka bukan seperti ini model mendidik anak yang benar. Ya, maka di antara poin pendidikan yang ada dan terkandung di balik tangnya atau serir adalah pengakuan terhadap eksistensi anak kecil maka dia dihormati, perkataannya didengarkan, usulannya itu ya, tidak dikesampingkan, ya, maka itu bentuk-bentuk ya, protesnya itu juga dipertimbangkan. Nah, ini bentuk-bentuk pengakuan terhadap eksistensi anak kecil. Dan wallahu taala a'lam maka hal yang semisal Nah, hal yang semisal ya atau yang sejenis berkenaan dengan takniatu sahir adalah ya, menggunakan bahasa-bahasa atau ungkapan-ungkapan yang selayaknya orang dewasa namun dipakai untuk anak kecil dalam bahasa kita. Itu mungkin yang bisa kita katakan sejenis dengan takniatu sahir kalau pakai bahasa Indonesia atau bahasa yang lain, yaitu gunakan ungkapan-ungkapan yang itu pada dasarnya adalah untuk orang dewasa non pakai untuk anak kecil sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap eksistensinya. Maka seorang anak kecil kita panggil dia dengan mas, kita panggil dia dengan mbak, nah, dia sukanya dipanggil dengan kakak, pengennya dipanggil kakak, maka kita katakan kakak, dan seterusnya. Nah, maka ini adalah bahasa-bahasa yang ya kurang lebih semakna dengan maksud dibalik atau sahir. Ini memberikan kunyah untuk anak kecil. Ini. Maka sebagian uh, dijumpai di kasus pendidikan sebagian anak itu mogok, bermasalah karena dia dipanggil dengan panggilan yang menurut dia adalah panggilan yang tidak dia sukai dan dianggap merendahkan dan mengesampingkan dirinya. Ini, ini dia, karena dia dipanggil dengan panggilan nak, karena dia dipanggil dengan panggilan tole, nduk. Nah, ini maka dia dianggap anak kecil. Ya, akhirnya dia pun bikin masalah. Dia protes. Ya, maka dijumpai sebagian kasus ya, di pendidikan anak ada anak yang kemudian protes bikin kenakalan dan sebagainya setelah diselidiki ternyata itu gara-gara dia ingin dipanggil kakak ya. non orang tuanya manggilnya tole nah, nah, dan dia anggap itu adalah panggilan yang rendah panggilan yang jelek nah, ya, makna sayang yang menjadi maksud orang tua tidak terwujud nih ya. Namun dia merasa dia itu anak kecil yang de, yang dikesampingkan, dimarginalkan dan seterusnya. Nah, akhirnya dia tidak terima, akhirnya bikin kenakalan. Ya, kemudian berkenaan dengan masalah eh, nama atau panggilan diperbolehkan seorang mengatakan kepada bukan anaknya dengan mengatakan ya bunaya, wahai anakku. Maka diperbolehkan bagi seorang untuk memanggil selain anaknya, bukan anaknya dengan mengatakan ya bunaya, wahai anakku. Terdapat dalam Sahih Muslim dari Anas radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Anas, "Ya bunaya wahai anakku." Padahal tentu Anas ini bukan anaknya Nabi. Anas bin Malik, maka dia bapaknya namanya Malik. Dan ibunya namanya Ummu Sulaim. Ya, maka ini orang lain. Namun dalam rangka untuk mengakrabkan, dalam rangka untuk mendekatkan, maka dibolehkan ungkapan-ungkapan yang maknanya adalah wahai anak atau wahai anakku. Ketika dinisbatkan kepada aku, Ya, maka di sini terdapat kedekatan. Ya, terdapat kedekatan karena ini kamu bukan orang lain namun kamu saya anggap sebagaimana anakku sendiri. Kemudian baru kemudian memberikan nasihat, saran dan masukan ya, maka ini lebih mengena di hati. Kemudian al-aqiqatu anil maulud dan berkenaan dengan anak yang baru saja lahir maka terdapat ajaran akikah untuk al-maulud anak. Yang hukum akikah ini diperselisihkan oleh para ulama. Ini ada ulama yang berpendapat wajib bagi yang mampu, sedangkan jumhur ulama menilai hukumnya dianjurkan bagi yang mampu. Dan ini yang dipilih oleh penulis buku ini dengan beliau katakan, wistahabulaka dan dianjurkan bagi anda dan sunnah hukumnya Anda mengakikoi anak Anda dengan satu hewan akikoh yang disembelih untuknya pada hari ketujuh. Lima akhojau Abu Dawud berdasarkan hadis yang diatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari Samurah bin Jundub atau bin Jundab Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda setiap anak rahinatan bi itu tergadai dengan akikahnya. Disembelih untuknya pada hari yang ketujuh, digundul plontos pada hari ketujuh dan diberi nama pada hari ketujuh. Ini catatan kaki kedua diatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan sanatnya sahih. Waing dan Nasai dalam riwayat Nasai dari jalur Habib ibn Syahid Qala li Muhammad ibn Sirin. Muhammad bin Sirin berkata kepadaku, tanyakan pada Al-Hasan. Miman dari siapakah dia mendengar hadis yang dia bawakan tentang masalah akikah? Fasal tu maka kutanyakan pada Al-Hasan. Andalika hal tersebut, maka dia mengatakan aku mendengarnya dari Samurah. Kemudian catatan kaki tiga. Mana tiga? adanya empat ya. Qad warada hadal hadis hadis ini terdapat dengan redaksi yudmi badalan minal ya atau yudma yudma artinya dilumuri darah sebagai pengganti dari yusama ya, Abu Dawud memberikan vonis bahasanya redaksi yudma dilumuri darah itu waham itu salah paham perawi. Wakal Abu Dawud mengatakan, wa yusamma asahu. Kedak saya mengatakan yusamma itulah yang lebih benar. Hada demikian Wakat Kola Tirmidzi Tirmidzi mengatakan setelah meriwayatkan hadis ini. Kata Tirmidzi hada hadisun hasanun sahihun. Ini adalah hadis hasan sahih. Wal amalu ala hadha inilah yang eh, menjadi pen, eh, dan praktek kaum muslimin pun demikian. Engda ahli ilmu menurut para ulama. Mereka menganjurkan agar disembelih untuk seorang anak ini, eh, kambing akikah atau hewan akikah pada hari yang ketujuh. Wa ilam yatahaya dan jika kemudian tidak siap pada hari ketujuh maka hari ke-14 jika tidaklah siap, maka diakikai pada tang pada hari ke-21. Dan jika 21 tidak siap, maka setelah 21 waktunya bebas. Ya, tidak harus kemudian mengikuti kelipatan ketujuh. Ya, setelah 21, ya, akhirnya karena tidak bisa 21 jadi 25, atau jadi 24 atau jadi 30 dan seterusnya maka tidak mengapa. Kemudian Mustafa Al-Adawi mengatakan adapun pemberian nama tentang pemberian nama pada hari ketujuh, maka pemberian nama itu longgar. Diperbolehkan memberikan nama Forol Wiladah, begitu lahir. Berdasarkan hadis yang diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiallahu anhu, Rasulullah saw mengatakan telah dilahirkan untukku pada malam ini seorang anak yang aku namai dengan nama ayahku yaitu Ibrahim. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, Wahai Zakaria, kami berikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya. Dan saya bakar Abu Zaid di risalah beliau Tasmiyatul Maulud mengatakan bahasanya ada tiga pilihan waktu penamaan anak. Yang pertama sebagaimana dua hal yang ada di sini. Yang pertama itu begitu lahir dikasih nama atau kemudian hari yang ketujuh. Kemudian yang ketiga adalah selama tiga hari pertama kelahiran. Ya, tiga hari pertama itu boleh jadi hari pertama, hari kedua, atau hari ketiga kelahiran. Uh, dan uh, perlu diketahui bahasanya melumuri bayi atau kepala bayi yang telah digundul dengan darah itu yang tadi disebut dengan yudema itu adalah satu perbuatan masyarakat jahiliyah yang telah Nabi hapus. Masyarakat jahiliyah punya kebiasaan pada hari ketujuh bayi itu dilumuri kepalanya dilumuri darah. Ya, nampaknya di masyarakat jahiliyah sudah ada akikoh. Nah, hewan akikoh disembelih di hari ketujuh darahnya ditampung kemudian dilumurkan di kepala bayi yang telah digundul. Nah, ini perilaku jahiliyah yang telah dihapus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu maka jelaslah bahasanya redaksi yudma itu satu hal yang keliru. Hmm, jelaslah itu satu hal yang keliru. Ya, karena jika ini yudma itu kita katakan benar, ya, maka berarti ini dalil disyariatkannya hal semacam itu melumurkan darah ini, darah hewan akikah pada kepala bayi. Oleh karena itu maka sebagaimana tadi dikatakan oleh Abu Dawud bahasanya redaksi yudma itu adalah waham salah paham dari penulis. Sebenarnya gurunya itu mengatakan yusama namun yang dia tangkap itu adalah yudma Kemudian satu hal yang menarik untuk kita perhatikan tadi kutipan perkataan At-Tirmidzi. Ya, di sini kita jumpai Tirmidzi membawakan nukilan ijma kalau akikah hukumnya mustahab. Ya, wal amalu ala hada ingda ahlil ilmi. Beliau tidak mengatakan ingda ba'di ahlil ilmi indah ahli ilmi. Padahal kalau khilaf itu kebiasaan Tirmidzi itu tidak lupa untuk mengatakan ba'di ahli ilmi. Maka di sini ada nukilan ijma dari at bahasanya akikah itu menurut para ulama dan beliau tidak mengatakan sebagian ulama menurut para ulama hukumnya mustahab. Demikian juga At-Tirmidzi membawa membawa kutipan ijma menyampaikan kutipan ijma ya bahasanya akikah itu dilaksanakan pada hari ketujuh jika tidak mampu pada hari ke-14 jika tidak mampu pada hari ke-21 dan beliau nilai bahasanya hal ini adalah ijma ini adalah kesepakatan ulama' Dan perlu diketahui bahasanya hadis yang mengatakan jika tidak mampu pada hari ketujuh maka empat belas jika tidak mampu dua puluh satu hadis tentang hal ini diperselisihkan ulama statusnya daif ataukah hasan. Daif ataukah hasan. Ulama berselisih pendapat. Namun meskipun ulama berselisih pendapat tentang kalau tidak mampu 7, 14. Kalau nggak mampu 14, 21. Ya, yang jelas ada ijma' fukoha yang dikutip oleh At-Tirmidhi. Bahasanya demikian. Itu satu hal yang dianjurkan. Satu hal yang mustahab ingda ahli ilmi. Menurut para ulama. Maka ya, maka itu satu hal yang ijma'. Meskipun hadisnya daif lah misalnya. Ada dipersilakan daif ataukah hasan, anggap saja daif. Meskipun hadisnya daif, namun konten hadisnya itu disepakati oleh para ulama. Sehingga ya tetap bisa jadi landasan untuk beramal. Bukan karena semata-mata daifnya hadis tersebut namun karena demikianlah al-amal yang tidak ahli ilmi demikianlah yang menjadi amal dan praktek para ulama dari masa ke masa maka di sini terdapat pelajaran penting ya, ya dari sisi usul fikih bahasanya nah daifnya satu hadis itu tidak mesti kemudian otomatis gugurnya isi hadis tersebut. Boleh jadi anggap saja hadisnya daif. Satu hadis itu daif namun ya, ulama sepakat untuk berpendapat dengannya. Bahkan itulah yang telah menjadi amal kaum muslimin turun-temurun dari sahabat kemudian masa-masa setelahnya ya, maka itu adalah hujah, itu adalah dalil. Maka apa yang jadi kesepakatan kaum muslimin adalah hujah. Bahasanya itu adalah satu hal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi anggap saja daifnya satu hadis itu tidak otomatis menggugurkan isi kandungannya karena dalil itu bukan hanya hadis. Karena di antara dalil adalah Ya, ijma'ul ulama adalah apa yang menjadi kesepakatan para ulama. Nah perlu diketahui berkenaan dengan hadis kuluhula min rahinatun bi akikotihi ini jadi dalil sebagian ulama yang mengatakan akikoh itu hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan karena redaksi hadisnya kuluhulamin setiap anak laki-laki itu mana asalnya. Tergade dengan akikohnya. Namun ya, yang benar ya, akikoh tidak hanya terbatas untuk anak laki-laki juga berlaku untuk anak perempuan karena terdapat hadis khusus dalam masalah ini. Sebagaimana kalimat setelahnya dan akikoh ini dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan seekor kambing untuk anak perempuan. Qad waradat fi dzalika terdapat dalam masalah ini sejumlah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih bi majmu'iha dengan melihat banyaknya yaitu sahih li ghairihi. Maka terdapat hadis yang nilainya sahih li ghairihi yang menegaskan adanya akikah untuk jariah, untuk anak perempuan. Ya, kemudian dan di antara dosa besar adalah membunuh anak karena khawatir dia makan bersama Anda sehingga dia mengurangi jatah nasi Anda. Demikian juga namun uh, eh, namun tercelalnya dan dosanya membunuh anak itu tidak harus dengan motivasi semacam ini. Motivasi malu, dan yang lain itu juga sama. Maka oleh karena itu perilaku orang jahiliyah di sini kita jumpai di zaman ini di masyarakat kita. Ada ibu yang buang anaknya dalam artian ingin membunuh anaknya. Jadi karena motivasi malu dan ada yang lebih parah lagi karena motivasi gagal kabi. Ada kasus. Ya, karena gara-gara motivasi gagal kabi itu anaknya dibuang. Ya, bukan karena malu, bukan karena itu hubungan gelap anak zina, bukan, namun karena gagal kabi. Wong maunya cuma punya anak dua. Nah, ya, maunya cuma anak dua loh kok kok KB-nya gagal. Akhirnya kok hamil lagi, akhirnya anaknya dibuang. Hmm, betul ini, ini pasangan suami istri bukan bukan hasil hubungan gelap. Ya. Jadi karena ada kasus ini bayi itu dibuang dan tentu maksudnya adalah adalah ingin matinya bayi tersebut dan itu karena gagal KB. Ya, maka khosyata ayata amma ma'aka itu adalah contoh motivasi yang tidak benar. Ya, dalam kejahatan membunuh anak. Seandainya ada motivasi-motivasi yang lain, yang itu menjadi motivasi untuk melakukan pembunuhan terhadap anak statusnya sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqtul auladakum Janganlah kalian membunuh anak kalian khasyata imlak karena takut miskin. Kata-kata takut karena takut miskin menunjukkan bahasanya orang tuanya ketika itu belum miskin. Nih orang tuanya masih berkecukupan. Namun dia khawatir kalau tambah anak nanti dia akan menjadi miskin karenanya. Nah itu khosyata imlak. Oleh karena itu Allah katakan, Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kamilah memberikan rezeki pada anakmu dan kepadamu. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Sesungguhnya membunuh anak adalah eh, adalah kesalahan yang besar. Dan Allah Ta'ala berfirman, katakanlah Taala marilah aku bacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Janganlah kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan berbuatlah baik kepada dua orang tua. walatak tulu awladakum min imlaq. Dan janganlah kalian bunuh anak kalian karena miskin. Maka ini beda dengan surat Al-Isra. Kalau surat Al-Isra orang tuanya berkecukupan, namun khawatir jatuh miskin dengan punya anak. Maka Allah katakan karena takut miskin. Nah kalau surat Al-An'am membicarakan tentang membunuh anak min imlak karena miskin. Ini sudah miskin punya tambah anak. Nanti khawatir semakin menjadi dia jadi miskinnya akhirnya dia bunuh dan dihabisi anaknya sendiri. Oleh karena itu kalimat setelah imlak itu berbeda. Di surat Al-Isra setelah imlak maka kami yang memberikan rezeki pada anakmu. Nih. Baru kemudian kepada kalian wahai bapaknya. Khosyata imlak nahnu narzukuhum. Nah, ini kekhawatiran berkenaan dengan rezeki dan makannya si anak. Bukan rezeki dan rezeki dan makannya orang tuanya dan keluarganya. Namun anaknya. Karena mereka berkecukupan. Cuma khawatir kalau punya anak maka mereka akan jatuh miskin. Sehingga ini kekhawatiran berkenaan dengan rezekinya, rezeki dan makannya si anak. Maka kalimatnya nahnu narzukuhum. Kami yang ngasih makan anakmu. Wa iyyakum dan kamu sendiri juga kamilah yang ngasih makan. Nah, sedangkan di surat Al-An'am, maka orang tuanya sudah miskin. Kemudian punya tambahan anak, karena khawatir tambah miskin gara-gara tambah anak, maka dia bunuh anaknya. Maka ini berangkat dari kekhawatiran terhadap rezeki si orang tua berangkat dari kekhawatiran rezeki si orang tua. Maka bunyi ayatnya, Nahnu narzukukum. Kami yang ngasih makan kepada kalian, wahai orang tua. Wa iyahum demikian juga kami yang ngasih makan pada anakmu yang baru saja lahir. Bukan kamu yang ngasih makan. Ini beda kenapa di surat Al-Isra nahnu narzukuhum Sedangkan di surat Al-An'am nahnu narzukukum. Kenapa beda? Karena eh, berangkat dari motivasi eh, kekhawatiran kekhawatiran apa yang terjadi eh, dalam ayat yang dimaksudkan antara khosyata imlak dengan min imlak khawatir miskin sama karena miskin Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiallahu anhu, aku bertanya pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Maka Nabi katakan engkau jadikan untuk Allah tandingan padahal Allah lah yang menciptakanmu. Dan aku katakan inna dzalikala azimun, sungguh itu dosa yang besar. Kemudian aku tanyakan lagi, summa ayu kemudian dosa apa?" Dan Nabi mengatakan, engkau bunuh anakmu karena engkau khawatir dia makan bersamamu. Kemudian apa? kata Ibnu Mas'ud Nabi katakan thumma antuzania antuzani halilata jarik engkau berzina dengan istri tetanggamu maka hatilah hatilah dan hati-hatilah janganlah Anda mendekati dosa besar ini Kemudian hati-hatilah, kemudian hati-hatilah, jangan sampai Anda melakukan satupun dari dosa-dosa di atas. Dan banyaknya keturunan satu hal yang dianjurkan dan terpuji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tazawwaju al-waduda al-waluda. Nikailah ya, wanita yang besar cintanya kepada suaminya al-waluda dan yang subur. Al-waduda di catatan kaki ialah tituhibu zaujaha. Dialah yang sayang dan cinta dengan suaminya. Bukan yang sangar dan bengis dengan suaminya. Sebagian istri ya, ya, kasar dengan suaminya. Ya. Sebagian istri ya, kalau jengkel sama suaminya melotot sama suaminya. Nah ini jangan pilih wanita yang semacam itu. Ya. Namun carilah istri yang ketika jengkel sama suaminya dia malah tutupi matanya dan menangis. Ini artinya jengkel, marah sama ya, suaminya. Namun dia tidak tega melototi suaminya. Namun dia sayang untuk melototi suaminya. Akhirnya dia pilih melototi bantalnya. Nah, dan dia menangis terseduh karenanya. Padahal itu artinya jengkel dan marah. Nah, nah itu istri yang ya, ya, yang ideal itu seperti itu kata Nabi. Al-waluda yang subur. Allah titak suruh wiladatuha yang sering dan bolak-balik melahirkan. Karena aku lomba banyak-banyakan umat dengan kalian wahai umatku, al-umama dengan umat-umat yang lain. Ya, catatan kaki, hal tersebut diketahui kata al-Khattabi, yu'rafu hadanil wasfani dua kriteria ini diketahui fil abkar min akorbihinna. Yeah fi'il akwaf dengan para gadis dari kerabat-kerabatnya, dari wanita-wanita kerabatnya. Karena al-ghalib umumnya tersebarnya tabiat kerabat satu dengan yang lain. Maka dengan melihat melihat kerabatnya, bagaimanakah pernikahan kakaknya, kakak perempuannya, bagaimanakah dengan sepupunya dan sebagainya. Maka kemudian uh, berkenaan dengan dua poin di atas tentang masalah sayang dengan suami, demikian juga tentang masalah uh, banyak dan sedikitnya anak. Wayah tamil dan dimungkinkan maknanya wallah taala a'lam bahasanya maknanya adalah menikahlah kalian dan pertahankanlah pernikahan dan pertahankanlah pernikahan jika istrimu adalah orang yang wanita yang memiliki dua kriteria di atas. Sehingga tazawwaju di sini pertahankanlah pernikahan maknanya. Jadi ada dua tafsiran atau dua penjelasan untuk makna tazawwaju al-waduda al-waluda. Apakah itu ditujukan kepada para suami yang sudah menikah ataukah laki-laki yang belum menikah? Maka bisa dimaknai dengan makna yang pertama ditujukan pada para laki-laki yang belum menikah dan e, bisa dimaknai dengan makna yang kedua yaitu ditujukan kepada laki-laki yang sudah menikah. Jika ditujukan kepada laki-laki yang sudah menikah, tazawwaju artinya pertahankanlah pernikahan. Artinya ada anjuran untuk cerai. Ini, kalau istrinya itu adalah istri yang kasar dengan suami maka tidaklah salah jika menceraikannya. Ya, tidaklah salah untuk menceraikannya ketika dia adalah seorang yang ya, ya, kurang ajar dengan suami, dia adalah seorang yang berani dengan suami, dia, ya, dan bukanlah orang yang nampak cinta dengan suaminya. Wal waladu saleh dan anak yang saleh itu akan mendoakan untuk Anda wahai ayah dan bunda. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jika eh, jika seorang itu meninggal dunia terputuslah amalnya. Yang dimaksud dengan terputus amal maka habis sudahlah kesempatan dia untuk beramal soleh kecuali dari tiga jalan yaitu sedekah yang ganjarannya mengalir ilmu yang diambil manfaat atau anak soleh yang mendoakan. Diatkanlah Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu marfu'an sabda Nabi. Kemudian al-muhafadzah ala ta'wir sibyan adalah rutin mendoakan doa perlindungan untuk anak. Wisanu dan dianjurkan bagi Anda untuk sering mendoakan doa perlindungan untuk anak Anda di waktu pagi dan sore jika Anda mampu. Dari waktu ke waktu dengan berbagai macam doa perlindungan. E, atau ima bi muawidat, misalnya dengan muawidat. Muawidat al-ikhlas, falak dan anas. anda kemudian meludah ke arah tangan Anda, kemudian Anda bacakan al-muawidat. Ya, al-ikhlas, al-falak dan anas. Kemudian usapkan pada anak Anda. Lakukan hal ini tiga kali. Dalilnya karena Nabi saw jika sakit beliau melakukan hal tersebut dan beliau usapkan tangannya pada kepalanya dan seluruh badannya. Demikian juga Nabi melakukan hal semacam ini ketika hendak tidur. Ini, maka kemudian dikiaskan dengan hal ini untuk anak. Tentu ini tidak ada dalil khusus untuk anak, namun dikiaskan dengan hal ini. Di catatan kaki nomor 4 dilihatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah senya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idah idza jika beliau sakit beliau nafatha ala nafsihi. Beliau meludah untuk dirinya sendiri bil muawida dengan tiga tiga surat Al-Ikhlas Falak anas dan beliau usapkan dengan badannya. Beliau usapkan dengan tangannya untuk badannya. Dalam satu riwayat yang diatkan oleh Bukhari dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akhoda matja'ahu jika beliau mengambil posisi di tempat tidur, maka beliau tiup pada dua tangannya, kemudian beliau baca muawidat, al-ikhlas, falak, dan anas, kemudian beliau usapkan dengan dua tangannya ke seluruh badannya. Kemudian eh, summa ta'widatun ukhra demikian juga ada doa perlindungan yang lain yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam gunakan beliau pakai untuk cucunya Al Hasan dan Husain yaitu kalimat A'udzu bi kalimatillahi tamah min kulli syaitanin wahamah hammah wa min kulli ainin lamma. Sebagian di catatan kaki diatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan doa perlindungan untuk Al Hasan dan Husain dengan mengatakan sesungguhnya ayah kalian berdua yaitu Ibrahim biasa membacakan doa perlindungan dengan kalimat berikut ini untuk Ismail dan Ishak yaitu a'udzu aku berlindung dengan firman-firman Allah yang sempurna dari segala gangguan setan wahamah dan binatang-binatang kecil yang mengganggu demikian juga dari ain yang berbahaya Dan dia dan betapa indahnya seandainya ajar Anda ajarkan pada anak-anak Anda baik yang laki-laki ataupun perempuan doa-doa perlindungan semacam ini sehingga mereka lakukan sendiri untuk diri mereka. Tentu jika sudah bisa melakukan apa yang perlu dilakukan. Maka selama belum bisa maka ya, orang tuanya yang melakukannya.